بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أنقطة جروب واتساب دراسة إسلامية رحمنا ورحمكم الله kita telah menyelesaikan pembahasan tentang ikhlas dalam beramal dan kita akan berpindah kepada pembahasan kedua yaitu tentang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Penulis Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan ada 12 hadis pula dalam pembahasan ini. Taubat termasuk salah satu ibadah yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa taala perintahkan hambanya dan Allah Subhanahu wa taala menyukai hamba-hambanya yang bertaubat. Sehingga seandainya hamba-hamba Allah yang ada ternyata tidak sempat bertobat karena tidak punya dosa. Maka Allah Subhanahu wa taala akan ciptakan orang-orang yang akan berdosa dan mereka pun bertobat sehingga Allah Azza wa Jalla akan ampuni mereka. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan "Lau lam tudhnibu la dhahaba Allahu bikum." Seandainya kalian tidak berdosa, maka Allah Subhanahu wa taala akan wafatkan kalian semua. "Tsumma ata biqaumin yudhnibun fayastaghfirun fayaghfirullahu lahum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan ciptakan beberapa hambanya yang berdosa, kemudian mereka akan minta ampun, mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala akan ampuni mereka. Dan ini merupakan salah satu penjelasan tentang anjuran untuk bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat dan istighfar hampir sama maknanya. Taubat artinya kembali kepada Allah dari dosa yang pernah dilakukan. Istighfar pun sama. Diambil dari kata-kata ghafara, artinya setara. Ya. Dalam bahasa Arab artinya adalah menutupi. Dikatakan dalam sebuah pakaian yang digunakan untuk bertempur dan diletakkan di kepala namanya mighfar helm besi karena dia bisa menutupi kepala dari serangan senjata lawan. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Al-Ghaffar, Al-Ghafur, Maha Pengampun. Ibnu Al-Athir rahimahullah dalam kitab beliau An-Nihayah fi Gharibil Hadits wal Athar mengatakan arti dari sifat Allah Subhanahu wa taala as-satiru li ibadihi. Artinya adalah Allah Subhanahu wa taala akan menutupi kesalahan-kesalahan dan dosa para hambanya. Dan kita akan membahas dua hadis pada kesempatan kali ini. Dua hadis ini berkaitan satu dengan yang lainnya. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi akthara min 70 marrah." Rawahul Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi Allah, sesungguhnya aku meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan aku bertaubat kepadanya satu hari lebih dari 70 kali." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian hadis yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Aghar Ibnu Yasar Al-Muzani radhiyallahu anhu beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya ayyuhan nas wahai sekalian manusia tubu Allah wastaghfiruh bertaubatlah kalian kepada Allah dan mintalah ampun kepadanya fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah karena sesungguhnya aku bertobat kepada Allah dalam satu hari seratus kali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Kau muslimin, taubat yang benar, yang sungguh-sungguh dilakukan oleh pelakunya adalah taubat yang memiliki tiga syarat kata para ulama. Yang pertama adalah al-iqla'u anizam, meninggalkan perbuatan dosa yang dikerjakan. Maka ketika seseorang bertaubat akan tetapi dia tidak meninggalkan apa yang dikerjakan dia tetap melakukan dosa terus-menerus maka sebagaimana dinukil oleh al-Imam An-Nawawi rahimahullah dari Fudail ibn Iyad rahimahullah perbuatan itu adalah taubatul kathabin taubatnya para pendusta ketika seseorang beristighfar kepada Allah ingin menunjukkan taubat akan tetapi dia tetap melakukan dosa yang dia lakukan terus-menerus maka hakikatnya dia tidak bertobat karena dia masih selalu melakukan aktivitas perbuatan dosanya. Maka yang pertama, ketika seorang akan melakukan taubatun nasuh, taubat yang betul-betul diharapkan bisa bermanfaat untuk pelakunya. Karena dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha taubatan nasuha sebagaimana ditafsir oleh seorang tabi'in Sa'id bin Musayyib rahimahullah beliau mengatakan tansahuna biha anfusakum kalian berharap bahwa taubat yang kalian kerjakan akan dapat memberikan manfaat untuk diri kalian maka taubat nasuha seperti dijelaskan para ulama harus mencakup tiga hal yang pertama adalah meninggalkan dosa yang dikerjakan kemudian yang kedua an-nadamu ala mafat dia harus menyesal terhadap apa yang dikerjakan Bukan dia merasa justru rugi ketika tidak mampu untuk mengulangi kembali. Kemudian yang ketiga adalah al-azmu ala alla ya'uda ilaih. Dia bertekad dengan keras tidak akan melakukan perbuatan dosa yang pernah dia lakukan. Apabila seorang melakukan taubat, akan tetapi dalam hatinya masih aja keinginan untuk kembali mengulangi masih ada, maka taubatnya masih dipertanyakan. Ini disebut oleh para ulama manakala perbuatan dosa tersebut berhubungan dengan hak dia dan hak Allah Azza wa Jal. Seorang telah melakukan dosa dan dosa itu berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Maka tiga syarat itu atau tiga rukun itu harus dia lakukan apabila dosa yang dia kerjakan berhubungan dengan sesama manusia. Maka para ulama mengatakan taubat itu tidak akan sempurna hingga dia menambah syarat itu menjadi syarat keempat yaitu raddul mazalimi ila ahliha. Dia harus mengembalikan kezaliman-kezaliman yang pernah dia rampas. Dia pernah ambil hak-hak saudaranya, kemudian dia lakukan kezaliman itu dengan mengambil hak dari saudaranya. Kalau seandainya dia pernah mencuri barang, kekayaan, ataupun lainnya dari seseorang, maka dia harus kembalikan. Apabila dia pernah mempergunjing, membicarakan keburukan, maka dia juga harus meminta maaf. Sekalipun Para ulama mengatakan, jika seandainya dia pernah menggunjing saudaranya, kemudian dia sebutkan dosa-dosanya secara rinci, maka akan menimbulkan urusan yang lebih besar. Efek negatif yang akan memperuncing kebencian saudaranya kepada dia, maka dia tidak perlu menyebutkan secara rinci dosa-dosanya. Akan tapi secara umum dia minta maaf. Apabila dosa yang dia lakukan berkaitan dengan penerapan hukum had, maka dia pun perlu meminta maaf atau kalau perlu dia harus menjalani hukum had tersebut. Contohnya dia pernah membunuh, membunuh saudara dari salah satu kawannya dan kawannya tidak tahu. Ketika mereka sedih ditinggalkan oleh saudara mereka dan tidak diketahui siapa pembunuhnya, maka ketika orang ini ingin bertobat, maka dia perlu meminta maaf kepada orang yang pernah dia zalimi dengan cara seperti itu. Kalau seandainya mereka minta agar dilaksanakan hukum kisos, maka dia harus lakukan itu. Sebagai bentuk keseriusan taubat dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, manakala dosanya berkaitan dengan hak manusia. Dan para ulama mengatakan bahwa dosa membunuh adalah dosa besar yang sangat berat. Karena kaitannya bukan hanya kepada orang itu dengan orang yang telah dia lukai hatinya. Akan tapi yang pertama, berkaitan dengan hak Allah dan ini dapat digugurkan dengan taubat dia yang benar secara sungguh-sungguh. Yang kedua antara hak dia dengan hak keluarga si mayit dan ini dapat dia lakukan dengan minta maaf atau dilakukan pelaksanaan kisos hukum pancung atau di hukum mati karena dia telah membunuh menumpahkan darah kaum muslimin yang darahnya tidak boleh untuk ditumpahkan atau paling tidak dia membayar diat sebuah bayaran yang disepakati antara dia dengan keluarga si mayit dan yang ketiga dia berkaitan dengan hak orang yang dibunuh sehingga pada hari kiamat dalam hadis yang sahih dikatakan bahwa orang yang dibunuh akan datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala darahnya mengucur dan dia tarik orang yang membunuhnya kemudian diajak menghadap kepada Allah kemudian mengatakan sal hadza bima qatalani tanya kepada dia dengan alasan apa dia membunuhku sehingga ketika seseorang telah melakukan dosa pembunuhan maka betul-betul ketika dia ingin secara tegas secara tulus bertobat kepada Allah dia harus minta maaf kepada keluarga orang yang dibunuh saudaranya ini hakikat taubat dan istighfar sesungguhnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita bimbingannya agar kita bisa merealisasikan ibadah sesuai dengan tuntunan yang benar dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam wallahu tabaraka wa taala a'lam wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin